manusia yang berbeda antara dirinya dengan orang-orang Nasrani dan dengan mengamalkan apa yang kita pelajari maka mukmin berbeda antara dirinya dengan orang-orang Yahudi barangkali Bapak Ibu sering mendengar Eh, para khatib atau para ustadz yang menyampaikan nasihat bahwa dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga jenis manusia. Yang pertama adalah al-maghdubi alaihim, manusia-manusia yang dimurkai dan merekalah orang-orang Yahudi. Dan yang kedua abdalin, orang-orang yang sesat dan merekalah orang-orang Nasrani. Mengapa mereka disebut al-maghdubi alaihim? Mengapa mereka disebut sebagai manusia yang dimurkai? Jawabannya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, sebabnya adalah karena mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan itulah karakter terbesar Yahudi. Mereka paham kebenaran tapi tidak mau melakukannya, tidak mau mempraktekannya. Dan yang kedua adalah makhluk yang Allah sebut dengan abdalin dan mereka orang-orang Nasrani. Mengapa disebut abdalin? Karena mereka adalah orang yang beramal namun tidak didasari dengan landasan ilmu. Beramal nggak punya dalil. Sehingga Allah sebut mereka orang yang tersesat. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjadi seorang muslim yang berusaha menggabungkan dua ini. Berusaha berilmu, berusaha untuk mempelajari ilmu agama dan berusaha mengamalkan ilmu agama, maka kita menjadi seorang muslim yang berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya ketika ada orang muslim yang mereka tidak melakukan dua hal ini. Ada yang tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ada yang dia rajin beramal namun tidak memiliki dalil maka hakikatnya dia mendekati salah satu di antara karakter dan sifat orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut orang Nasrani dengan Abdalin dan orang Yahudi dengan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Maka bisa saja ada seorang muslim yang juga mendapatkan gelar yang sama sebagai Abdalin dan sebagai al-maghdubi alaihim gara-garanya dia mengikuti tradisi dan sifat orang Yahudi atau Nasrani. Karena itu jamaah yang dimakan Allah. Jangan kita berpikir bahwa ancaman Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 100% tidak kita alami, tidak pernah ada yang kena kepada kita. Namun bisa jadi terkadang ada ancaman dalam Al-Quran yang itu Allah tujukan kepada Bani Israel Atau Allah tujukan kepada orang Yahudi atau Allah tujukan kepada orang Nasrani dan ternyata kita termasuk di dalam salah satu ancaman itu. Sebabnya apa? Karena kita melakukan salah satu di antara sifat dan karakter orang Yahudi atau Nasrani itu. Salah satu di antara sebab orang Nasrani dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah karena mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka menyebut Innallaha huwal huwa Isa bin Maryam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah Isa bin Maryam. Maka tidak jauh beda ketika ada seorang muslim yang dia memiliki karakter semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani, dia mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjadi orang yang mengagungkan manusia, mengagungkan makhluk sebagaimana Allah dan itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bisa saja ancaman yang Allah berikan kepada orang Nasrani terkena kepada muslim ini gara-garanya dia mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait status apakah yang dikultuskan Nabi Isa ataukah yang dikultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya perbedaan objek. Namun perbuatannya hakikatnya sama. Mau mengkultuskan Nabi Isa maupun maupun mengkultuskan Nabi Muhammad SAW dua-duanya bisa terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda manusia yang bersyahwat terhadap ilmu, menjadikan Anda manusia yang masih punya keinginan untuk mendekat kepada ilmu, punya keinginan untuk belajar. Semoga ini salah satu di antara langkah awal, titik permulaan kita bisa menjadi mukmin yang sejati berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Judul yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya posisinya sebagai pengganti dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Kalau beliau punya banyak pengalaman belajar di Timur Tengah, saya belajarnya hanya sebentar sehingga bisa dipastikan nanti apa yang saya sampaikan jauh dari kualitas yang diinginkan oleh panitia. Judul yang diberikan kepada saya Sepakat kita bodoh ya, Saya kira Bapak Ibu juga mendapatkan broadcast itu ya. Sepakat tidak kita bodoh Pak? Sepakat tidak Pak? Ada yang nggak sepakat? Enggak, saya nggak bodoh Boleh angkat tangan Nanti saya sampaikan ke panitia ini judulnya nggak benar Judul terkesan memojokkan orang lain Baik Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun status kita, posisi kita tetap manusia. Keadaan kita tetap menjadi makhluk Allah yang penuh dengan berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia punya karakter yang sama. Yang pertama adalah karakter bodoh, yang kedua karakter gampang bertindak alias dolim Pertama, karak, pertama karakter bodoh dan yang kedua karakter dolim Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan tanggung jawab kewajiban <clears throat> Memegang syariat kepada makhluk-makhluknya yang besar Allah bercerita Inna aradnal amanata ila samawati wal ard wal jibal. Aku kata Allah pernah menawarkan amanah berupa menjalankan syariat kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Kapan ini terjadi? Yang jelas sebelum kita diciptakan. Tepatnya zaman apa? Itulah di zaman azali. Bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bercerita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban syariat kepada umat manusia. Allah pernah tawarkan kewajiban syariat ini kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada kita. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, dan Allah tawarkan kepada gunung-gunung. Konsekuensinya, siapa yang sanggup menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada mereka, maka semua makhluk ini akan berhak mendapatkan janji baik dari Allah berhak mendapatkan surga. Sebaliknya, ketika mereka tidak sanggup menjalankannya, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita dan makhluk yang ada di sekitar kita semuanya sama-sama ciptaan Allah. Dan semuanya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan yang bisa sholat hanya manusia atau jin langit, bumi, gunung, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Mungkin saja mereka menjalankan sholat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk mereka. Karena itu ketika membaca ayat ini, jangan kita bayangkan. Terus bagaimana cara puasanya langit, andekan langit itu menjalankan syariat. Bagaimana cara puasanya bumi, andekan bumi menjalankan syariat. Atau puasanya gunung, andekan mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat. Itu di luar logika kita. Tapi yang jelas Allah pernah bercerita Allah bercerita bahwa Allah telah menawarkan tanggung jawab syariat ini kepada makhluk-makhluk yang besar yang kemampuannya jauh lebih, lebih hebat daripada kita. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi dan gunung. Namun apa yang terjadi? Fa'abaina ayyahmilnaha. Tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup untuk menanggungnya. Mereka enggan untuk menanggungnya. Nggak sanggup ya Allah. Sehingga konsekuensinya ketika mereka nggak sanggup, maka mereka tidak mendapatkan janji baik dan juga sekaligus mereka tidak mendapatkan ancaman keburukan. Kehidupan begitu selesai, langit, bumi, gunung hilang. Gak ada istilah hisap. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kewajiban ini. Kata Allah, ayah ayyahmilna. Tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup untuk mengembannya. Karena tidak sanggup, sehingga gunung, langit dan bumi besok di hari kiamat Allah musnahkan. Tidak ada istilah hisab. Mereka nggak dapat nikmatnya surga, mereka juga tidak mendapatkan ancaman neraka. Namun apa yang terjadi? Wahamalahal insan. Wahamalahal insan. Ternyata kewajiban itu diemban oleh manusia dan kita sanggup mengembannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam lanjutan ayat, "Wa kanal insanu dzaluman jahula." Dan manusia semuanya siapapun dia punya dua karakter ini. Pertama dia orang yang zalim suka tidak berbuat adil, mendolimi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua dia adalah makhluk yang jahul, makhluk yang bodoh. Sehingga siapapun dia pasti punya dua karakter ini. Pertama orang yang zalim, kedua orang yang orang yang bodoh. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, judul yang tertera dalam pengumuman, sepakat kita bodoh itu karena kita manu, manusia. Dan setiap manusia pasti dia memiliki dua sifat ini. Pertama dia orang yang zalim, makhluk yang zalim, yang kedua dia makhluk yang bodoh. Karena itu hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa semua kita adalah makhluk yang bodoh. Yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah lalu bagaimana caranya agar kita tidak agar sifat semacam ini tidak banyak mempengaruhi kehidupan kita. Karena dua karakter ini adalah sebab terbesar manusia melakukan penyimpangan terhadap amanah yang Allah bebankan kepada mereka. Kemudian hadirin dimakan Allah. Selain ayat ini yang menunjukkan bahasanya semua manusia itu bodoh. Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini mereka adalah manusia yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'ah. Dalam kondisi kalian tidak tahu apapun. Dalam kondisi kalian bodoh sama sekali. Kita tidak tahu mana yang hak, yang batil, mana yang benar, mana yang salah, bahkan kita tidak tahu siapa yang ada di lingkungan kita. Itulah kondisi manusia ketika mereka dilahirkan. Bahkan sifat semacam ini juga dimiliki oleh seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan bukan karena petunjuk dari Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang tidak tahu sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Ingatlah wahai Muhammad, Dulu engkau tidak tahu. Dulu engkau tidak tahu makunta tadri mal kitab walal iman. Apa itu Alkitab, apa itu Al-Qur'an dan kalian juga tidak tahu dan kamu juga tidak tahu mal iman apa itu? Iman. Sehingga karakter ini, karakter bodoh tidak hanya dimiliki oleh manusia biasa, termasuk dimiliki oleh seorang nabi sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau wahyu darinya. Karena itu sekali lagi sepakat kita butuh sebabnya adalah karena kita manusia, kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam kondisi buta sama sekali dan kondisi kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan tidak tahu apa yang bermanfaat bagi kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan peluang bagi kita untuk kemudian menghilangkan kebodohan itu sedikit demi sedikit melalui belajar dan melalui mendekatkan diri kita, kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi setelah kita faham bahwa hakikatnya kita semua adalah orang bodoh. Tugas berikutnya adalah bagaimana caranya agar kebodohan ini tidak memberikan dampak buruk bagi kita. Atau bagaimana caranya agar kebodohan yang ada dalam diri kita bisa kita kurangi sehingga karakter yang buruk ini tidak lagi melekat dalam diri kita dalam waktu yang lama. Dan itulah yang akan kita bahas bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang selamanya tidak bodoh. Karena saya yakin tidak ada satupun orang yang ingin disebut dia orang bodoh. Sementara Allah sebut semua manusia bodoh. Terus bagaimana caranya? Maka jadilah manusia yang berusaha menghilangkan kebodohan itu. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali penekanan kepada kita. Agar kita berusaha untuk belajar dan belajar menuntut ilmu yang Allah ajarkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menuntun kepada kita agar kita mendahulukan ilmu sebelum kita beramal dan sebelum kita berucap. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Fa'lam annahu la ilaha illallah Wastaghfir li dzambika Walil mu'minin Fahamilah ilmu ilah Bahasanya Dialah la ilaha illallah Dat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia Wastaghfir li dzambika Dan mintalah ampunan untuk dosamu Walil mu'minin Dan untuk orang-orang yang beriman Dari ayat ini hadirin dimakan Allah Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat kesimpulan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Seseorang wajib mendasari setiap ucapan dan perbuatannya dengan berilmu terlebih dahulu. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, maka dia beramal dengan karakter utamanya, karakter pertamanya yaitu kebodohan. Pada saat dia melakukan perbuatan yang dia tidak memiliki dalil, tidak memiliki ilmunya. Berarti konsekuensinya dia melakukan perbuatan dengan kebodohannya. Karena itulah setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, status amalnya adalah amal yang dikerjakan dengan kebodohan. Status amalnya amal yang dikerjakan dengan kebodohan. Sehingga nanti ujung akhirnya ada dua. Pertama, amal itu menjadi amal maksiat dan yang kedua amal itu menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua-duanya adalah perbuatan yang statusnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang yang beramal namun mengikuti hawa nafsunya dan keluar dari aturan yang diberikan oleh Islam dia melakukan perbuatan dosa ada juga orang yang beramal sebenarnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Sebaliknya dia ingin berperang dengan hawa nafsunya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi yang sangat disayangkan, dia tidak memiliki panduan yang benar tentang itu. Dia hanya menebak dan meraba. Akhirnya yang, apa yang terjadi? Dia beramal namun keluar dari panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dua perbuatan ini sama-sama mak maksiat. Dan orang yang melakukan maksiat kata Allah dalam Al-Qur'an, semua orang yang melakukan maksiat kata Allah dalam Al-Qur'an adalah orang yang sedang melakukan tindak kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang ya'malu nasu, orang yang melakukan perbuatan maksiat. Baik bentuknya perbuatan dosa atau bentuknya perbuatan ibadah namun tidak ada tuntu tuntunannya. Bijahalatin karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian setelah itu dia susul dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kita garis bawahi di sini. Allah mengatakan tobat yang diterima adalah tobat dari orang yang melakukan perbuatan maksiat karena kebodohan. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Pertanyaannya begini. Kalau Bapak Ibu melakukan sebuah dosa, waliyadzubillah. <clears throat> Tapi kita tidak tahu bahwasanya ternyata perbuatan ini adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Apakah bernilai dosa? Si A melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak tahu kalau itu maksiat. Bernilai dosa atau tidak? Bernilai dosa atau tidak? Gimana Pak? Bernilai dosa atau tidak? Dosa? Tidak. Ada orang yang melakukan tindakan pelanggaran syariat tapi dia tidak tahu sebenarnya ini melanggar syariat. Dosa atau tidak? Sepakat tidak dosa ya? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan al-jahlu mani'un minat ta'zim. Kebodohan itu salah satu di antara sebab tidak bisa disebut sebagai orang yang melakukan do dosa. Baik. Yang kan begini. Allah sebut dalam ayat ini, tobat yang diterima adalah tobat yang dilakukan oleh orang yang melakukan maksiat bijahalatin karena tidak tahu karena kebodohan. Summa min qarib lalu dia ber, bertobat. Lalu dia mohon ampun kepada Allah. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala syaratkan tobat yang diterima itu tobat dari orang yang melakukan maksiat bijahalatin karena kebodohan? Bukankah semua maksiat yang dilakukan karena kebodohan itu tidak dosa? Tapi kenapa harus ada kewajiban tobat? Maka jawabannya hadir dan dimakan Allah Ayat ini tidak sebagaimana makna dohirnya Yang dimaksud dari ayat ini Sebagaimana kata Mujahid Innama taubatu lilladina ya'maluna su'a bijahalatin Taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang melakukan maksiat bijahalatin karena kebodohan Maksudnya adalah Orang yang melakukan maksiat dan dia tahu itu maksiat, tapi masih nekat dia kerjakan dan itu tindakan kebo kebodohan. Sehingga bukan yang dimaksud bijahalatin karena tidak tahu atau karena kebodohan ini adalah dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu melanggar syariat. Kalau ini kondisinya dia nggak berdosa sehingga tidak perlu ber bertobat. Tapi maksudnya ketika ada orang yang melakukan maksiat melanggar larangan syariat. Dan dia tahu itu pelanggaran syariat, itu maksiat. Namun dia tetap nekat melakukannya, maka dia melakukan maksiat itu dengan kebodohan. Karena itulah kata Mujahid, kullu man asallah fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia orang bodoh. Maka dia orang orang bodoh. Sebabnya apa? karena dia melakukan praktek perbuatannya, amal perbuatannya tidak didasari dengan syariat. Kalau tidak ada ilmunya tidak didasari oleh syariat, kembali kepada karakter dasar manusia, orang ini melakukan perbuatan tadi dengan kebodohannya. Sehingga hadirin dimakan Allah, setiap maksiat yang kita kerjakan itu sebabnya adalah karena adanya unsur kebodohan dari diri kita. Semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, makin makin maka makin banyak unsur kebodohan yang mendominasi diri kita. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah kita bisa memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu bodoh yang mereka butuh cahaya ilmu karena setiap praktek perbuatan yang kita kerjakan tanpa ilmu nanti muaranya ada dua. Kalau tidak perbuatan maksiat, yang kedua perbuatan yang melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah yang keluar dari aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu juga perbuatan do, dosa. Kemudian hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya juga memberikan motivasi kepada kita untuk banyak mendekat kepada ilmu. Di antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi SAW menyebut orang yang berilmu itu seperti ahli warisnya para nabi. Nabi SAW bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilma. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama, merekalah ahli waris para para nabi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda menjadi ahli waris si A Berarti hubungan Anda dengan si A Itu hubungan yang dekat atau jauh Hubungan yang dekat atau jauh Hubungan yang, yang dekat Orang itu semakin banyak dapat warisan Berarti hubungan dia dengan si mayit makin Makin dekat atau makin jauh? Makin dekat dalam warisan orang itu mendapatkan jatah warisan bertingkat. Ada yang dapat warisan hanya seperdelapan. Ada yang seperenam. Ada yang sangat banyak bahkan ada yang mendapatkan jatah warisan yang disebut dengan asobah. Sisa. Karena yang dibagi pakai per-per itu semuanya kecil-kecil, sisanya besar sendiri. Contohnya siapa? Anak. Anak atau bapak. Dia mendapatkan jatah warisan yang namanya asoba. Setelah mungkin seperdelapan dikasihkan ke istri. Sepertiga dikasihkan ke ibu atau seperenam dikasihkan ke ibu atau bapak. Anak mendapatkan setengah atau anak mendapatkan sisanya yang jauh lebih besar. Sehingga semakin besar nilai warisan itu menunjukkan bahwasanya hubungan dia dengan si mayit semakin semakin dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut para ulama sebagai ahli waris para nabi. Rasulullah SAW menyebut para ulama sebagai ahli waris para nabi. Yang ini menunjukkan bahasanya para ulama adalah manusia yang hubungannya paling dekat dengan para nabi. Semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin banyak pengetahuan syariat yang dia miliki, Berarti semakin banyak jatah warisan yang dia dapatkan. Itu artinya apa? Berarti semakin dekat pula hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Siapa yang mengambil banyak ilmu, berarti dia mengambil jatah warisan yang sangat banyak dari Rasulullah atau dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bapak Ibu yang dimakan Allah. Ada sebuah cerita yang menarik. Ini pernah dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pergilah Abu Hurairah ke sebuah pasar di kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah mengumumkan kepada masyarakat. Wailakum warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzau fil masjid wa antum yashtarunahuna. Kalian ini kenapa? Sedang Warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan di masjid Mengapa kalian sedang sibuk jual beli di sini? Tidakkah kalian ingin mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu mendapatkan pengumuman demikian Maka spontan orang-orang yang ada di pasar tadi Langsung bubar dan menuju masjid Nabawi Sesampainya di masjid Mereka masuk masjid dan lihat Di sana yang ada adalah orang yang sedang mengerjakan sholat Atau orang yang membaca Quran Atau ada orang yang sedang belajar ilmu agama Membahas masalah halal dan haram Sehingga mereka kecewa Mana kata Abu Hurairah Katanya ada pembagian warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pulanglah mereka Atau kembalilah mereka ke, pasar Karena ketika itu Abu Hurairah menunggu Tetap menunggu di pasar Kemudian mereka mengadu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana wahai Abu Hurairah? Katanya ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tanya Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Saya lihat ada orang yang sholat, ada orang yang baca Quran, ada orang yang belajar ilmu agama. Apa jawab Abu Hurairah? Daka warasatul anbiya. Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan harta bukan dinar, bukan dirham, namun warisan Rasulullah SAW adalah ilmu. Dan Nabi SAW itu tidak mewarisi harta. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ma'syaral anbiya lam yuris. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin dimakan Allah Ketika Rasulullah SAW meninggal Kemudian Fatimah Mendatangi Abu Bakar As-Siddiq Untuk menuntut warisan bapaknya Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis ini Para nabi itu tidak meninggalkan warisan harta Dan jawaban itu atas hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh orang Syiah Cerita semacam ini dipelintir dan mereka menyebut bahasanya Abu Bakar telah menguasai warisan Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada Fatimah. Dan jelas itu kedustaan. Untuk apa Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kemudian tega-teganya menyimpan warisan Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal Nabi SAW itu baju besinya masih tergadai kepada orang Yahudi. Artinya Nabi SAW dalam kondisi tidak tidak mampu untuk melunasinya sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Tega-teganya Abu Bakar As-Siddiq sampai menguasai harta warisannya sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal baju besinya masih ter tergadai. Utang untuk beli gandum belum lunas. Maka di sini menunjukkan bahwa dusta ketika ada orang yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq menguasai warisan Nabi SAW dan tidak diberikan kepada anak keturunannya. Yang benar, semua warisan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dalam bentuk harta itu dibagikan kepada umat, menjadi hak milik umat, dibagikan kepada kaum muslimin. Karena Nabi SAW tidak mewarisi harta, tapi warisan beliau adalah ilmu. Karena itu hadirin yang dimakan Allah, semoga ini memberikan motivasi kepada kita. Kalau kita ingin menjadi manusia yang dikatakan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah ahli waris para nabi. Jadilah orang yang selalu berusaha mendekat dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, berarti semakin banyak jatah warisan yang diberikan kepada kita. Itu artinya kedekatan kita dengan mereka, hubungan kita dengan mereka semakin dekat dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Kemudian jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu yang lainnya Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allah bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga belajar termasuk salah satu di antara cara jalan cara untuk memudahkan kita dalam meniti jalan menuju menuju surga. Semua orang ingin dapat surga dengan cara yang mudah. Apalagi kita hidup di zaman yang serba mempertimbangkan nilai ekonomi. Dalam teori ekonomi kita mendapatkan teori mengeluarkan apa modal yang sekecil-kecilnya untuk dapat untung yang sebesar-besarnya. Gimana caranya cepat kaya? Kita juga dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimana caranya biar bisa masuk surga dengan cara yang paling mudah. Salah satu yang perlu kita catat adalah hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu kata kunci agar kita bisa mudah masuk surga. Caranya adalah dengan salah katori yaltamisu ilman. Menempuh jalan dalam rangka menuntut menuntut ilmu. Mungkin bisa dicatat. Yang dimaksud salah tariqan yaltami sufi ilman itu ada dua makna. Menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, kata para ulama, di sana ada dua makna. Mana yang pertama adalah Anda keluar dari rumah menuju majelis taklim dengan menempuh jalan tertentu. Kita berangkat dengan pakai kendaraan apapun bentuknya, Kemudian kita belajar di sana. Sehingga yang dimaksud salah torikon berdasarkan makna ini adalah sulukut torik ad menempuh jalan lahi lahiriah. Kemudian makna yang kedua, yang ini tidak kalah penting. Yang dimaksud man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, makna yang kedua adalah mudzakaratul ilmi. Belajar dan mengkaji ilmu dengan cara membaca dan mengulang pelajaran yang kita dapatkan. Bapak Ibu selama pengajian memiliki banyak sekali catatan. Sampai di rumah dibaca ulang atau dicocokkan dengan ayat atau hadis yang tadi kita terima. Ini juga termasuk salah katorikon yaltami sufihi ilman. Menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Karena dengan mudah karoh dengan kita Belajar berarti kita menambah pengetahuan yang kita pengetahuan agama yang kita miliki. Janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang melakukan dua ini Baik keluar rumah dalam rangka menghadiri majelis ilmu Atau yang kedua Dia beli banyak buku Untuk kemudian dikaji dan dipelajari Orang yang melakukan dua hal ini kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW Sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan makna Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ada dua menurut penjelasan para ulama. Yang dimaksud Allah mudahkan jalan baginya menuju surga adalah besok di hari kiamat. Mana yang pertama? Besok di hari kiamat Allah berikan orang ini kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasihkan dia kemudahan ketika meniti sirat, ketika menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Sahalahullahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mana yang kedua adalah Allah mudahkan dia untuk mendapatkan banyak sekali ilmu. Allah bukakan kepadanya berbagai macam ilmu yang dulunya tidak dia ketahui. Sebelumnya dia masih bodoh, dia masih tidak tahu. Begitu ada usaha untuk belajar, di saat itulah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan dia banyak sekali hidayah. Allah mudahkan baginya untuk memahami berbagai macam masalah yang sebelumnya belum pernah dia ketahui. Karena hanya dengan ilmu orang bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah dalam hadis ini mengandung dua amal sekaligus dan dua balasan sekaligus bagi orang yang mau menuntut ilmu. Amal yang pertama adalah keluar rumah dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Dan amal yang kedua adalah memperbanyak buku catatan atau membaca buku catatan atau memperbanyak buku-buku di rumah untuk kemudian dipelajari dan diambil kesimpulan yang benar di sana. Sementara janji yang diberikan oleh Nabi SAW yang pertama berupa janji besok di akhirat dimudahkan menuju surga, dan yang kedua janji dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuknya berbagai macam ilmu yang selama ini belum dia ketahui. Ini janji Nabi SAW bagi orang yang menempuh jalan dalam belajar. Kemudian hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu hadirin yang dimakan Allah. Kita bisa perhatikan bagaimana kelebihan ilmu dibandingkan harta yang dimiliki oleh manusia. Dan dua hal ini, ilmu dan harta, adalah sumber syahwat semua manusia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam uh, dalam riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang bersahwat terhadap sesuatu yang tidak pernah puas. Ada dua model manusia yang selalu bersahwat untuk mengejar sesuatu dan dia tidak pernah puas dalam mengejarnya. Yang pertama, sahibul ilmi sahibul ilmi. Yang pertama adalah orang yang belajar menuntut ilmu. Orang yang memiliki syahwat terhadap ilmu, dia tidak akan pernah puas dalam belajar. Dia akan selalu merasa kurang dan kurang. Dia akan selalu merasa ingin menambah pengetahuan ilmu agamanya. Dan yang kedua, wasahibud dunia, Orang yang bersyahwat untuk mengejar dunia. Dia tidak akan pernah berhenti dan merasa puas untuk mendapatkan jatah dunia yang dia kejar. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut dua model manusia. Ada model manusia yang syahwatnya itu Allah letakkan pada ilmu. Dan ada model manusia yang syahwatnya Allah letakkan pada harta. Dua-duanya menyebabkan manusia bersahwat untuk terus mencarinya. Baik ilmu maupun harta. Kalau Bapak Ibu tadi telah mendapatkan kesimpulan bahwa kita semua bodoh. Kita semua adalah orang yang tidak tahu. Dan konsekuensinya ketika kita beramal didasari dengan ketidaktahuan dan kebodohan menyebabkan kita bermaksiat. Maka pada saat kita dihadapkan pilihan Ingin menjadi orang yang syahwat kepada harta Ataukah ingin menjadi orang yang syahwat kepada ilmu Kira-kira mana pilihan yang akan kita Yang akan kita taruh Mana pilihan yang akan kita ambil Syahwat kepada harta Ataukah syahwat kepada ilmu Orang yang sadar Dia akan memilih yang kedua Dia lebih rela untuk menjadi manusia Yang syahwat kepada ilmu Daripada orang yang syahwat kepada harta karena harta yang kita miliki itu tidak akan menghilangkan karakter bodoh dalam diri kita. Sementara ilmu inilah sumber yang bisa menyebabkan kita mengikis setiap kebodohan yang ada dalam diri kita. Dan dua ini jamaah dimulakan Allah pasti ada pada diri manusia. Ada model orang yang begitu rakus terhadap harta. Ada yang kedua model manusia yang sangat syahwat kepada ilmu. Semakin banyak dia belajar, dia merasa semakin bodoh. Sehingga terus dia akan menggali dan menggali, mencari dan mencari apa yang belum pernah dia ketahui. Karena itu hadirin dibuatkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sebutkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu membandingkan antara harta dan ilmu. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad, salah satu muridnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Kumail, ihfad wahai Kumail hafalkan berikut ini. Al ilmu khairum minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Bagaimana sisi-sisi kebaikan ilmu melebihi harta? Kata Ali yang pertama, Al ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Pertama, ilmu itu yang menjagamu. Sementara kalau harta, kamu yang menjaganya. Dan kita bisa ketahui hal ini. Kalau Bapak Ibu punya ilmu, punya pengetahuan agama, tahu tentang masalah kebenaran dan kebatilan. Setiap kita beramal, maka ilmu ini yang akan membisikkan dalam diri kita. Kamu kan tahu kalau kayak gini wajib. Kenapa kok tidak dikerjakan? Kamu kan tahu kalau kayak gini itu salah, ini keliru. Kenapa kok dilanggar? Apa yang memisihkan itu? Pengetahuan kita tentang syariat, ilmu yang kita miliki. Berbeda dengan harta. Kalau harta justru kita lah yang menjaganya. Kita yang menjaga harta itu. Dan kita bisa pahami ini. Semakin banyak properti yang kita miliki, maka semakin banyak usaha kita dan perhatian kita terhadap semua barang yang kita miliki. Kalau ada orang yang punya cuma satu sepeda motor, maka perhatiannya hanya jatuh pada satu sepeda motor. Ketika dia punya dua sepeda motor, perhatiannya bertambah. Dia harus memperhatikan sepeda motor pertama dan sepeda motor kedua. Ketika dia tambah punya mobil, perhatiannya juga bertambah. Ketika tambah yang lain, maka perhatiannya juga terpecah. Dibagi sesuai dengan banyaknya properti dan harta yang dia miliki. Karena semua harta yang ada di sekitar kita itu ikut kita, Pak. Semua itu ikut ikut kita. Sehingga semua itu butuh perhatian khusus dari kita. Makanya betul apa kata Ali bin Abi Thalib, wa anta tahrusul mal sementara harta kamu yang menjaganya. Kemudian kelebihan ilmu yang berikutnya kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu hakimun wal, wal malu mahkumun alim Ilmu itu yang mengendalikan sementara harta dikendalikan. Kalau kita punya harta, kemana harta ini harus lari? Maka yang mengendalikan adalah aturan syariat. Harta ini boleh ditaruh kepada tempat yang A, tidak boleh ditaruh di tempat yang B. Apa yang mengendalikan? Aturan aturan syariat. Kalau syariat tidak mengatur, kalau kita tidak tahu aturan syariat, maka kita akan menyalurkan harta itu kepada apa saja yang kita yang kita mau. Dan hadirin dimulakan Allah perlu kita pertimbangkan, perlu kita perhatikan bahwa dalam masalah ekonomi syariat. Yang diperhatikan tidak hanya bagaimana cara mendapatkannya, namun kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara penyaluran harta itu. Kalau kita mendapatkan teori ekonomi konvensional, bagaimana cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dalam Islam yang dipikirkan tidak hanya bagaimana harta itu masuk, juga bagaimana harta itu di, dibelanjakan. Makanya orang yang memiliki harta dia harus berpikir dua kali. Memikirkan bagaimana cara mendapatkannya dan memikirkan bagaimana cara menyalurkannya. Jangan kita beranggapan yang penting harta saya halal. Bisa jadi untuk cara mendapatkannya dia selamat. Tapi tidak ada jaminan ketika dia salurkan, dia salurkan ke tempat yang yang benar. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa besok di hari kiamat manusia akan dihisap oleh Allah untuk hartanya dua kali. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Ketika di hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu di, dibelanjakan. Sehingga yang dipikirkan bukan hanya bagaimana cara mendapatkannya, termasuk yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara menyalurkannya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana caranya agar kita bisa selamat ketika keluar dan masuk? Intinya di satu. Pada saat Anda punya ilmu, maka ilmu ini yang akan mengendalikan. Mengendalikan bagaimana cara mendapatkan harta yang benar dan mengendalikan bagaimana cara penyaluran harta yang benar. Kemudian keutamaan ilmu dibandingkan harta yang ketiga Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-malu tangkusuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq." Harta itu semakin berkurang ketika kita membelanjakannya. Sebab kalau ilmu semakin bertambah pada saat Anda memberikannya kepada orang lain. Semakin sering Anda mengajar, ini tidak akan mengurangi ilmu kita. Justru mengajar ini salah satu cara untuk agar ilmu itu semakin melekat dan semakin bertambah. Yang diajarkan oleh yang kita ajarkan adalah A. Kita tidak akan hanya belajar tentang A saja. Kita akan belajar A+. Plus. Sehingga ada yang lebih kita pelajari ketika kita mau mengajarkan ilmu tertentu. Karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, harta itu kalau kita infakkan dia akan berkurang. Sementara kalau ilmu ketika diinfakkan, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Ini perbandingan antara perbandingan antara harta dan ilmu yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sehingga kalau kita diberi pilihan oleh Nabi SAW ingin menjadi manusia yang syahwat harta ataukah menjadi manusia yang syahwat ilmu kita bisa pertimbangkan bagaimana cara Ali bin Abi Thalib menjelaskan kelebihan ilmu dibandingkan harta. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lain agar bisa membuat kita semakin termotivasi untuk belajar. Kita perlu meyakini bahwa pada saat kita belajar ilmu agama, hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sedang belajar ilmu syariat, kita itu tidak kalah dengan orang yang sedang mengerjakan sholat Juga tidak kalah dengan orang yang sedang mengerjakan puasa Kebanyakan orang berpandangan Kalau ingin menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Perbanyak kerjakan sholat, perbanyak kerjakan puasa Dia tidak pernah peduli dengan masalah belajar Padahal kalau kita bisa melihat Bagaimana kondisi para sahabat kita akan mengetahui ternyata mereka memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu dan mereka anggap belajar ilmu itu sebagai salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keterangan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin." Mengkaji ilmu sesaat itu lebih baik daripada melakukan qiyamul lain. Mengkaji ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan? Sahabat Abu Darda radhiyallahu Sahabat yang sangat ahli beribadah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat bagaimana cara Abu Darda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saking rajinnya. Namun sahabat sekelas Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau merasa bahasnya belajar ilmu sesaat, duduk di majelis ilmu itu lebih bernilai daripada tahajud semalam itu. Bukan berarti kemudian kita dimotivasi belajar saja dan tidak perlu tahajud. Namun sahabat menyampaikan demikian untuk menunjukkan perbandingan betapa ilmu adalah beribadah yang sangat mulia. Kemudian keterangan lain pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan li an afqaha sa'atan ahabu ilayya min an ahya lailatan usalliha hatta usbih. Saya belajar ilmu sesaat untuk memahami salah satu masalah itu lebih aku cintai daripada aku habiskan waktu malamku untuk sholat tahajud sampai subuh manusia yang memiliki banyak sekali riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan demikian. Saya belajar satu ilmu dan menemukan satu penyelesaian terhadap sebuah masalah lebih aku cintai daripada tahajud, aku menghabiskan waktu malamku untuk tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, li'anu allima baban minal ilmi bi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah saya belajar satu bab ilmu terkait perintah atau larangan syariat lebih aku sukai daripada 70 kali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa perhatikan. Abu Hurairah membandingkan antara belajar ilmu agama dengan pahala apa? Jihad fisabilillah. Kata beliau, saya belajar ilmu agama. Menurut Abu Hurairah, saya lebih merasa beribadah kepada Allah dibandingkan 70 kali jihad fisabilillah. Siapa di antara kita yang pernah punya pahala jihad? Siapa di antara kita yang pernah berperang di jalan Allah? Gak ada satupun yang berani angkat tangan. Gak ada satupun di antara kita yang pernah melakukan itu. Sahabat yang pernah melakukan itu, Ketika mereka bandingkan antara ibadah jihad dengan ibadah belajar ilmu agama, mereka lebih bisa merasa khusyuk, lebih bisa merasa dapat pahala dengan belajar ilmu agama dibandingkan merasa dapat pahala ketika melakukan jihad. Yang ini menunjukkan bagaimana mereka meyakini bahwa belajar ilmu agama ini termasuk ibadah. Sudah berapa tadi, Pak? Pernyataan sahabat sudah berapa? Ada tiga. Saya tambahkan. Keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang bergelar apa? Turjumanul Quran. Penerjemahnya Al-Quran. Yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang paham tentang Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Tadakurul ilmi ba'da laylatin ahabbu ilaiha min ihyaiha. Saya belajar ilmu beberapa jam dalam semalam, beberapa jam saja, tidak habis waktunya untuk belajar. Ada waktu untuk istirahat. Saya belajar ilmu beberapa jam dalam semalam, ahabu ilayya, lebih aku cintai min ihya'iha daripada aku habiskan waktu malam itu untuk tahajud. Sehingga nilai beberapa jam ini menurut Abu Hurairah radhiyallahu tidak kalah dengan nilai orang yang tahajud dalam waktu semalam semalam suntuk. Masih ada yang lain nggak Pak? Kita sebutkan yang lain. Keterangan dari Abu Musa al Ashari, radhiyallahu anhu. Abu Musa al Ashari salah seorang sahabat yang mulia. Namun meskipun demikian, Abu Musa juga belajar kepada sahabat yang lain. Salah satu di antara guru beliau adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Sahabat berguru kepada sahabat. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "La majlisun ajlusuhu ma Abdullah Mas'ud." Aku duduk menghadiri kajiannya Ibnu Mas'ud. au fi nafsi min amali sayyid, min amali sanatin. Itu lebih menenangkan hatiku daripada beramal selama setahun, masya Allah. Kata Abu Musa, saya ikut pengajiannya Ibnu Mas'ud sekali itu lebih menenangkan bagiku. Saya merasa lebih dapat pahala dibandingkan saya belajar selama saya belajar selama atau dibandingkan saya beribadah selama satu tahun. Ini perkataan Abu Musa al Ashari. Kita sudah mendapatkan berbagai macam keterangan para sahabat tadi. Mulai dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, kemudian di sini Abu Musa al Ashari, termasuk Abu Darda, yang semuanya sepakat menyatakan bahwa belajar yang mereka lakukan nilai pahalanya tidak kalah dengan tahajud, nilai pahalanya tidak kalah dengan berjihad, bahkan nilai pahalanya tidak kalah dengan beramal selama setahun. Ini menunjukkan bagaimana mereka meyakini bahwa belajar yang mereka kerjakan, mereka yang lakukan statusnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan yang lain hadirin dimulakan Allah disampaikan oleh ulama tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Li'an ata'allama baban minal ilmi." fa'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an takuna kullaha saya belajar salah satu bab ilmu kemudian aku tularkan kepada yang lain aku ajarkan kepada yang lain itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia seisinya aj'aluha fi sabilillah kemudian aku sedekahkan dunia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala Siapakah kita dibandingkan Al eh, Hasan Al-Basri? Beliau pernah berangan-angan. Andaikan dunia seisinya itu milik beliau. Kemudian harta yang beliau miliki itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Kata Hasan Al-Basri, dibandingkan belajar salah satu dari bab ilmu, beliau lebih menyukai belajar daripada amal sedekah yang luar biasa semacam ini. Kita pernah sedekah setengah separuh harta kita? Enggak pernah. Pernahkah di antara kita ada yang sedekah sepertiga harta kita? Enggak pernah. Nilai sedekah yang kita keluarkan masih jauh di bawah rata-rata sedekahnya para sahabat. Sahabat itu kalau sedekah nekat-nekat Pak ya. Ada yang sedekah separuh hartanya, sepertiga hartanya, bahkan seluruh hartanya seperti yang dilakukan oleh Abu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini pula sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Sampai ada beberapa orang yang langsung masuk Islam gara-gara mendapat mendapatkan sedekah dari Nabi SAW Dan mereka mengajak kepada masyarakat kampungnya untuk turut masuk Islam dengan alasan satu. Ya kaumi aslimu fa inna Muhammadan qad anfaqa nafaqatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah Islam. Karena aku lihat dai ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafkahkan hartanya dalam jumlah yang sangat banyak seolah-olah beliau tidak takut miskin. Dan itu karakter orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Kalau sedang infak jor-joran. Nekat-nekatan. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun oleh para sahabat. Hasan Al Basri pernah punya keinginan semacam itu. Andai kan saya punya dunia seisinya, berarti tidak ada yang tersisa. Dunia seisinya punyanya. Kemudian aku infakkan di jalan Allah. Dibandingkan dengan amal dalam bentuk belajar ilmu agama, kata beliau saya lebih merasa dapat pahala dengan amal belajar ilmu agama daripada amal dalam bentuk infak dunia se seisinya. Bagaimana menunjukkan bahwa para sahabat dan tabi'in mereka merasa belajar itu termasuk bagian dari ibadah. Karena itulah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama empat madhab sepakat bahwa belajar ilmu agama adalah amal ibadah yang paling afdol dibandingkan amal ibadah yang lainnya. Abu Hanifah pernah mengatakan laisa ba'dal faraidi afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan setelah amal wajib yang lebih afdal daripada belajar ilmu agama. Seperti itu pula yang dikatakan oleh ulama yang lainnya semacam Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah melihat ada temannya yang mencatat ada temannya yang menyalin hadis. Kemudian setelah itu Imam Malik atau setelah itu temannya ini tinggalkan menyalin hadis lalu beliau sholat. Apa kata Imam Malik melihat temannya yang berhenti mencatat hadis untuk sholat? Kata Imam Malik, ajaban laka. Malladhi kumta ilaihi bi afdala minalladhi taraktahu. Kamu ini mengherankan. Yang sedang kamu kerjakan sekarang Yaitu apa? Sholat Tidak lebih afdol Dibandingkan yang tadi kamu kerjakan Yaitu belajar ilmu agama Sehingga menurut Madam Malikiyah Menurut Imam Malik Belajar ilmu agama lebih afdol daripada Sholat seperti itu pula yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu. Beliau menyatakan bahwasanya Belajar ilmu agama lebih afdol daripada jihad dan lebih afdol daripada salat. Sehingga ulama empat madhab sepakat bahwa mengkaji ilmu agama hukumnya lebih afdol dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kemudahan bagi kita. Setelah kita mengetahui bahasanya hukum asal kita adalah orang yang bodoh Sehingga setiap kita beramal yang tidak didasari oleh ilmu Pasti jatuh pada maksiat atau perbuatan yang melanggar aturan Nabi Dan itu dua-duanya dosa Yang disebut oleh Allah sebagai amal yang dilakukan karena kebodohan Maka cara satu-satunya untuk bisa meninggalkan setiap sifat bodoh ini adalah dengan belajar Dan belajar yang kita kerjakan Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan ilmu tapi termasuk di antara cara untuk beribadah kepadanya. Karena belajar itu sendiri termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadikanlah belajar, jadikanlah menuntut ilmu dan ilmu yang kita miliki itu sebagai kebutuhan pribadi. Hajat yang kita harus ada dalam diri kita setiap saat dan setiap detik. Akan saya sebutkan perkataan Imam Ahmad yang ini mungkin mengakhiri dari apa yang saya sampaikan. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan. Beliau membandingkan antara makanan dan ilmu. Kata Imam Ahmad, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh ilmu dibandingkan makanan dan minuman. Apa sebabnya? Lianna ar-rajula yahtaju ila taami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Karena yang namanya manusia, mereka butuh makanan dalam sehari hanya sekali, dua kali atau kita makan berapa kali pak? Tiga kali Kita tidak mungkin makan setiap saat Tapi kita hanya butuh makan Sekali, dua kali atau tiga kali Wahajatu ilal ilmi Bi'adati anfasihi Sementara kita butuh ilmu Sejumlah nafas yang keluar dari diri kita Karena dalam setiap gerakan yang kita lakukan Butuh ilmu. Kalau tidak, kita bisa pastikan apa yang kita kerjakan adalah atas dasar kebodohan. Bisa jadi jatuh pada perbuatan maksiat atau jatuh pada perbuatan beramal tanpa dalil. Dan dua-duanya adalah tindakan kebodohan terhadap diri kita. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi eh, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin kajian yang mungkin dirasa sangat tidak nyaman terlebih dilaksanakan di jam-jam orang harus istirahat jam 1 sampai jam 2 kalau kemudian tidak ada kondisi yang lucu atau uh, kurang menarik untuk diperhatikan membuat banyak jamaah harus ngantuk tapi kita bisa memahami kajian para sahabat itu jauh lebih membosankan daripada kajian di zaman ini Pak kalau kemudian Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Beliau merasa jauh lebih nyaman ketika di hadapan Ibnu Mas'ud. Padahal kajiannya haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi sallallahu alaihi menyampaikan hadis kepada kami beliau bersabda demikian. Kemudian murid-muridnya mencatatnya atau murid-muridnya menghafalkannya. Dan itu dilakukan dalam waktu satu atau dua jam. Hanya mendengar hadis dan begitu seterusnya. Yang mungkin itu tidak ada unsur humornya Tidak ada kondisi lucunya Mungkin ditambah tentang masalah syarah hadis Tapi oleh Abu Musa Ini lebih menenangkan bagi beliau dibandingkan Kajian yang di situ ada unsur lucunya Karena itu jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita pernah merasa Saya rugi ikut kajian Karena di situ tidak ada humornya Tidak ada yang menarik Tapi Tanamkan dalam diri kita Setiap ada sesuatu yang baru Terkait masalah agama Meskipun itu hanya satu kalimat atau dua kalimat Dari kajian yang kita lakukan Hakikatnya itulah warisan Nabi yang sedang kita dapatkan Jaga baik-baik Semakin banyak yang kita kumpulkan Semoga kita menjadi manusia yang semakin dekat hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh boleh. Oh gitu. Kita sebagaimana yang dipesankan oleh panitia kita buka tanya jawab dan beliau berpesan bagaimana kalau pertanyaannya masuk ke konsultasi syariah.com. Sebenarnya untuk masalah konsultasi syariah.com ini tidak ada acuan baku tentang pertanyaan mana yang harus terjawab. Namun intinya, pertanyaan yang ada di web konsultasyariah.com itu terpilih berdasarkan kebutuhan. Mana yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang diangkat di web. Kalau itu sudah sering dan sudah banyak, sudah ada artikelnya, ya mungkin nanti tidak kita masukkan di web konsultasi syariah. Wallahualam, bagi yang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan dan saya sudah siap untuk mencatatnya. Barangkali ada yang menarik nanti saya bawa pulang. Assalamualaikum Ustaz saya pernah mendengarkan terkait um, menuntut ilmu tetapi di luar ilmu agama Ustaz. Di mana uh, menuntut ilmu yang di luar ilmu agama ke negara kafir itu uh, haram. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaan yang sangat berat. Bagaimana hukum belajar ilmu dunia ke negara kafir? Acuannya begini. Bapak Ibu yang dimakan Allah, Allah perintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berhijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dan orang berhijrah mendapatkan janji banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a." Barang siapa yang rela berhijrah, berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih mulia dan kelonggaran dalam mencari nafkah. Kemudian ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan berhijrah. Di antaranya wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia keluar rumahnya dalam rangka berhijrah kemudian sampai dia mati sebelum sebelum sampai tujuan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berhijrah. Dan hijrah secara umum ada dua Pertama, hijrah lahir bentuknya adalah kita meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Dan yang kedua, hijrah batin. Bagaimana bentuknya? Bentuk hijrah batin adalah meninggalkan semua yang Allah haramkan untuk memilih apa yang Allah halalkan. Baik. Kalau untuk hijrah batin mungkin tidak bermasalah. Bagaimana dengan hijrah lahir? Meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Hukum asalnya kita diperintahkan untuk ini. Berhijrah dari negeri kafir, meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Karena itu orang yang dari negeri muslim menuju negeri kafir berarti dia sedang apa, Pak? Sedang apa? Melawan arus. Seharusnya muslim yang ada di negeri kafir itu pindah semuanya ke negeri muslim. Tapi orang ini sebaliknya dia berada di negeri muslim malah balik menuju ke negeri kafir. sudah? Sehingga orang ini hakikatnya sedang melakukan tindakan yang berlawanan dengan perintah. Kalau kita masuk pada kaidah ini, melakukan tindakan yang berlawanan pada perintah, Selanjutnya apakah itu diperbolehkan ataukah tidak Kembali kepada kajian maslahat dan madorot Kembali kepada kajian maslahat dan madarat. Jika kedatangan kita negeri ke negeri kafir mendatangkan maslahat yang besar, sementara madorotnya bisa ditekan, maka berarti perpindahan kita ke sana meninggalkan perintah semacam ini diperbolehkan. Namun dengan syarat sifatnya muakkad, sifatnya sementara. Tapi jika kemudian keberangkatan kita negeri kafir, sebaliknya tidak memberikan maslahat yang besar, justru sebaliknya akan bisa memberikan ancaman madarat yang lebih besar, maka kedatangan kita ke negeri kafir tidak diperbolehkan. Misalnya ada orang yang ingin mengambil uh, sekolah lanjutan ke negeri kafir dan di sana dipastikan nanti dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, tidak bisa jumatan, kadang puasa saja nggak bisa. Sholat lima waktu bahkan harus nyuri-nyuri tempat ya. Dia hanya bisa melakukan sholat lima waktu Kalau kemudian sembunyi di dalam WC misalnya ya. Maka yang semacam ini Tidak boleh dia lakukan Karena bisa dipastikan kehadirannya ke negeri kafir Akan menyebabkan keruntuhan Agamanya Membahayakan agamanya tapi kalau kemudian kehadiran dia ke negeri kafir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dibutuhkan oleh umat di negeri muslim tidak ada, Sementara dia bisa jamin di sana tidak akan jatuh ke dalam kubang maksiat, tetap bisa menjaga kewajiban, insya Allah kehadirannya di negeri kafir diperbolehkan. Sebagaimana dulu kaum muslimin berdagang ke negeri kafir untuk mendapatkan keuntungan duniawi di zaman para sahabat, namun mereka menjamin kehadiran mereka tidak akan sampai meruntuhkan dan melunturkan agama yang mereka miliki. Wallahu a'lam yang lain? Assalamualaikum. Uh, Ustadz, sebagai seorang karyawan perusahaan IT, itu saya tuh dituntut untuk selalu belajar ilmu dunia, gitu, terutama ilmu IT. Apalagi perkembangannya begitu pesat. Gitu. Nah sering waktu itu habis, nah, artinya banyak waktu yang ini untuk uh, istilahnya mengikuti perkembangan itu harus belajar. Nah, bagaimana kiat-kiatnya Ustaz supaya itu tuh bisa masuk ibadah juga gitu. Dan apa, apakah uh, apa yang bisa kita niatkan supaya waktu kita itu enggak terbuang hanya untuk apa niatan dunia? Karena mau nggak mau untuk tetap bisa apa bekerja itu harus belajar yang waktunya juga banyak juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum menuntut ilmu dunia dan belajar ilmu dunia yang itu menyita waktu lebih banyak? Selama manusia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk dunia dan dunia, insya Allah dia masih dalam koridor yang diperbolehkan. Salah satu di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa ini rutin beliau ucapkan. Beliau mengatakan dalam doanya, "Wala taj'al ad-dunya akbaraha mina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak tertinggi cita-citaku. Wa mablagha ilmina dan puncak dari pengetahuanku. Kadang ada orang yang dia pengetahuan dunianya sangat rinci, detail, paham betul. Tapi masya Allah, suruh wudhu saja nggak bisa. Bagaimana cara sholat yang benar saja nggak paham. Bagaimana syarat-syarat puasa nggak dong, nggak paham. Ini orang rajin menuntut ilmu dunia, paham ilmu dunia, tapi babar belas, tapi sama sekali dia tidak pernah menjamah ilmu akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang semacam ini dengan hinaan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhiratihum ghafilun. Ada di antara manusia yang mereka mengetahui zahiran minal hayati dunia, tahu detail tentang masalah dunia. Wahum 'anil akhiratihum ghafilun, tapi kalau masalah akhirat mereka cuek, mereka lalai. Belajar masalah akhirat saja nggak mau diminta waktu sedikit mari ngaji. Bagaimana cara sholat yang benar biar sholat tidak di atas kebodohan. Dia nggak mau. Waktunya habis hanya untuk cari dunia atau untuk belajar dunia. Maka selama masih ada bagian waktu yang kita sisihkan untuk belajar ilmu agama, tidak habis hanya untuk mencari dunia, insya Allah tidak termasuk dari doa yang tadi dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah wahum anil akhirati hum ghafilun. Lalu bagaimana nasihatnya kalau kita termasuk orang yang sibuk untuk mencari ilmu dunia meskipun kita tetap berusaha memberikan jatah waktu untuk cari ilmu akhirat? Nasihat yang kita bisa berikan adalah mohon atur baik-baik waktunya sehingga dahulukan ilmu yang penting yang paling penting sebelum yang penting dan seterusnya. Dahulukan ilmu yang paling penting Contohnya ilmu yang menyangkut masalah akidah Ilmu yang menyangkut apakah kita bisa selamat dari neraka Sehingga tidak kekal di dalamnya Ataukah sebaliknya kita akan menjadi manusia yang celaka dan mendapatkan neraka selamanya Dan itu adalah ilmu tentang apa? iman Tentang masalah akidah Dahulukan yang paling penting Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Itu yang paling penting Kemudian berikutnya yang dibawa itu dan begitu seterusnya. Ilmu-ilmu yang wajib kita dahulukan sebelum ilmu yang sebelum ilmu yang sunnah. Dan ilmu yang wajib adalah semua ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan yang jika kita tidak tahu kita akan terjerumus dalam dosa. Itu ilmu wajib. Karena ilmu ada dua, ada yang wajib dipelajari dan ada yang tidak wajib di, dipelajari. Yang sunnah kalau dipelajari. Contoh ilmu yang sunnah kalau dipelajari apa pak? usul fikih misalnya ya. Bagi orang yang bukan mustahid belajar usul fikih ini tidak wajib. Berbeda kalau mustahid. Kalau mustahid belajar usul fikih wajib. Intinya tadi, kalau kemudian kita tidak tahu menyebabkan kita melanggar syariat itu jadi ilmu wajib. Tapi kalau kita tidak tahu hanya sebatas pengetahuan kita tentang agama tidak sempurna, ini ilmu yang tidak wajib, ilmu yang sunnah untuk dipelajari. Karena itu bagi mereka yang terbatas waktunya untuk belajar, maka dahulukan yang paling penting e, buat urutan hierarki e, apa ilmu ilmu apa saja yang harus dia pelajari sehingga dia bisa gunakan kesempatan yang sempit itu tetap bisa menjaga kewajibannya dalam belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ustaz, seperti yang kita ketahui di Indonesia, khususnya setidaknya di lingkungan sekitar saya, masih lebih banyak pembela kebiasaan daripada pembela kebenaran. Ada beberapa ilmu yang baru saya ketahui, ada yang sesuai sunnah dan ada yang di luar sunnah. Dan di saat kita berbagi ilmu tersebut atau berusaha untuk menasihati ke sahabat kita, uh, ujung-ujungnya mereka bertanya, kalau kita masih melakukan kebiasaan tersebut yang sebenarnya di luar sunnah, apakah kita dosa? Bukankah uh, kembali lagi ke Allah akan menerima atau tidak? Bagaimana cara yang paling lembut dan paling cerdas untuk menyampaikan secara lisan? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menghadapi komunitas kadang uh, lebih sulit daripada menghadapi individu. Karena komunitas itu biasanya saling membela. Sama-sama tidak tahu ilmu dan mereka saling membela tidak tahu. Bagaimana cara menyampaikan yang paling lembut secara lisan? Mungkin kalau secara lisan lebih sulit daripada secara tulisan. Ada sebagian orang yang kalau membaca tulisan itu lebih tidak tersindir daripada kalau mendengarkan secara lisan. Makanya di beberapa tempat orang yang e, minta nasihat tentang masalah dakwah, kita hanya bisa sarankan sebelum Anda sampaikan secara lisan, kasih dulu artikel. Kadang ini lebih mengena, lebih tidak menyindir, lebih tidak nyinggung daripada kalau kita ngomong langsung. Dan salah satu di antara kelebihan artikel, artikel itu bisa memberikan penjelasan lebih komplit daripada lisan kita. Karena artikel itu yang bicara penulisnya, bukan kita. Beda kalau kemudian kita menyampaikan isi artikel. Mungkin dia akan mengatakan bisa jadi kamu salah paham. Kamu siapa? Kan bukan ustaz. Tapi kalau artikel yang dia terima, di situ ada nama ustadznya, ada nama penulisnya, dia sedang berkomunikasi dengan penulis. Kita bisa sedikit berlepas tang uh, merasa tidak ikut campur. Ya silahkan dipelajari artikel itu. Kalau kemudian di situ ada yang salah dikritik, yang dikritik kan bukan kita tapi artikelnya. Nah disitulah dia akan mulai berpikir. Ya. Kalau kemudian ini tidak mungkin kan, bagaimana? Ya cara yang tadi disampaikan secara lisan, ini alternatif yang kedua. Setelah kalau tidak mungkin kan, disampaikan melalui artikel. Karena ada model manusia yang ketika dikasih artikel ya nggak diperhatikan sama sekali ya mau diterima ditumpuk nggak pernah dibaca ya. kemarin sudah dibaca belum ah, seminggu yang lalu lupa ya malah tak pakai bungkus misalnya ya. nah semacam ini justru malah mengecewakan terus bagaimana bisa kita ajak diskusi tapi sebelumnya sarankan kepada dia untuk ikut pengajian jadi pada saat diskusi kok mentok Kemudian terjadi deadlock Kita tidak di posisi menang Dia juga tidak di posisi kalah Atau bahkan sebaliknya justru dia di posisi menang Ajak dia untuk e, mencari solusi yang terakhir Di forum pengajian Tidak masalah kalau dia ngajak ke forum pengajiannya Ikut dulu forum saya Saya juga punya ustadz Ikuti dia dan nanti gantian Setelah anda ikut ustadz sana Sekarang gantian Ikut forum saya, saya juga punya ustadz Kita akan pertimbangkan Mana dari dua alasan ini yang lebih mendekati Kebenaran Karena terkadang membuka Wacana seseorang Membuka e, pencerahan kepada seseorang Terkadang dengan cara melakukan konfrontatif semacam ini Membenturkan antara pendapat dengan pendapat yang lain Intinya satu Ngajak dia mikir dulu kalau dia sudah mau mikir, berarti dia bukan model orang yang cuek terhadap ilmu. Karena penyakit cuek kepada ilmu ini yang paling sulit untuk ditembus, Pak. Kalau sudah nggak peduli dengan ilmu, mau belajar, nggak pernah mau menyentuh ilmu, dikasih artikel nggak dibaca, hidupnya hanya yang penting happy dan happy, sudah. Susah sekali untuk mengingatkan orang semacam ini. Jadi ajak dia mikir dulu, terkadang agak konfrontatif, membenturkan pendapat dengan pendapat yang lain. Semoga ini salah satu di antara cara agar dia bisa mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Cukup? Oke. Baik, eh, terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia mendengarkan dan mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dan kekurangan termasuk suara saya yang agak habis karena dari jam 9 sampai 12 Saya tadi ngisi di tempat yang lain Sehingga di sini hanya tertinggal Sisa-sisa Yang saya juga harus masih menyisakan untuk setelah asar Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.